له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد kaum muslimin dan muslimat ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah pada malam hari ini kita akan membahas uh, suatu tema yang sangat penting yaitu istiqamah di atas manhaj as-salaf. Kita akan menjelaskan manhaj as-salaf dan pentingnya manhaj as-salaf sehingga kita berusaha untuk mengenal dan istiqamah di atasnya. E, manhaj sering kita dengar kata al-manhaj artinya jalan. Artinya e, tariqah, artinya e, jalan atau metode. Itu manhaj. As-salaf yang dimaksud dengan as-salaf yaitu as-salafus salih para pendahulu yang salih Yang dimaksud dengan salafus salih yaitu para sahabat. Ya, para sahabat e, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun para sahabat Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah At-Taubah ayat 100 Kata Allah Jalla wa Ala was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an Allah Jalla wa Ala berfirman orang-orang terdahulu lagi pertama maksudnya yang terdahulu memeluk Islam ya orang-orang yang paling pertama mengenal Islam minal muhajirina wal ansar dari kalangan orang-orang muhajirin ya orang-orang muhajirin yaitu yang berhijrah dari Mekah ke ada yang ke Habasyah sebelumnya yang berhijrah ke Madinah wal ansar dan orang-orang ansar ansar yaitu uh, yang menyambut kedatangan orang-orang muhajirin yaitu orang-orang Madinah orang-orang Madinah yang beriman yang pertama kali berislam dan menyambut kedatangan orang-orang muhajirin walladzina taba'uuhum bi ihsan walladzina taba'uuhum bi dan orang-orang yang mengikuti mereka maksudnya mengikuti para sahabat baik itu muhajirin ataupun ansar radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Ya maksudnya ini rekomendasi dari Allah Jalla wa ala bahwa Allah ridha dengan mereka. Allah ridha keislaman mereka, Allah ridha dengan akidah mereka, Allah ridha dengan manhaj mereka, Allah ridha dengan pemahaman mereka, waradu'an dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini merupakan rekomendasi bagi kaum muhajirin dan kaum ansar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Gitu ya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada yang sudah dijamin dan yang ada yang belum dijamin, pilih yang mana? Yang sudah terjamin atau yang belum dijamin? Hmm, iya kan? Nah sekarang <clears throat> para sahabat itu siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Ya, artinya kalau ada yang yang jelas dan ada yang kurang jelas, ya kita ambil yang jelas. Kalau ada yang aman, ada yang kurang aman, ya kita ambil yang aman. Kalau ada yang terjamin, ada yang tidak terjamin, ya ambil yang terjamin. Nah, sini orang-orang muhajirin dan ansar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pujian atau rekomendasi kepada mereka yaitu radhiyallahu anhu Allah ridho kepada mereka iya <clears throat> kemudian di surah al-hasyr ayat 8 Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus orang-orang muhajirin Kata Allah Jalla wa ala lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kata Allah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan orang-orang muhajirin. Iya dari kalangan orang-orang muhajirin. Itu dari Mekah mereka berhijrah. Ya. Ukhriju min diarihim. Mereka diusir. Ya. Mereka diusir dari diarihim dari rumah-rumah mereka. Ya, mereka di Mekah mereka di, diusir sehingga mereka meninggalkan rumahnya ya meninggalkan rumah mereka meninggalkan harta mereka berpindah ke Madinah itu hanya karena uh, agama yang mereka bawa, agama yang mereka pertahankan. Wa amwalihim dan mereka meninggalkan harta mereka, ya, rumah, kebun, ya, ternak, mereka semua tinggalkan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana karena mengharapkan keutamaan dari Allah dan ridhanya. Jadi mereka tinggalkan rumahnya, tinggalkan tanah kelahirannya, tinggalkan kebunnya, tinggalkan ternaknya, tinggalkan keluarga besarnya. Itu karena mencari ridha Allah, e, keutamaan dari Allah dan ridhanya. Perhatikan bagaimana pujian Allah kepada mereka. Wa yansurunallaha wa rasulahu. Dan mereka adalah menolong Allah dan Rasulnya. Ini kan pujian kan? Ini kan rekomendasi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yansurunallaha wa rasulahu. Dan mereka menolong agama Allah dan menolong rasulnya. Berarti ada yang ragukan para sahabat? Orang-orang muhajirin mereka e, menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kata Allah, "Ulaika humus shadiqun." Mereka itulah orang-orang yang jujur. Hah? Mereka itulah orang-orang yang jujur. Ini pujian. Mereka disebut menolong Allah dan Rasulnya dan mereka disebut mereka lah orang-orang yang jujur. Ya Di surah Al-Hasyr ayat 9 Allah sebutkan orang-orang Ansar. Allah Jalla wa'ala berfirman, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون kata الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم dan orang-orang yang tabawa udar yang tinggal di uh, yang tinggal di Madinah. Jadi tadi muhajirin ini yang tinggal di Madinah. Tabawa udar maksudnya tinggal di Madinah. Wal iman min qablihim dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Jadi orang-orang Madinah para sahabat di Madinah ini sudah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Ini kan pujian kan? Iya, mereka tinggal di Madinah, mereka sudah beriman, Iya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang, ya. Mereka senang dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Iya, coba bayangkan ya. Orang-orang Mekah ya dari pengikut Rasulullah SAW itu e, berpindah ke Madinah disambut oleh orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Iya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. <clears throat> Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Dan mereka tidak ada keperluan, tidak ada hajat terhadap apa yang mereka berikan. Bahkan bayangkan ya sebagian sahabat dari orang-orang Ansar itu yang punya istri dua, dia ceraikan satu. Kemudian dia kasih Dipersilakan kepada saudaranya muhajirin, silakan nikahi dia. Iya. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan siapa anak satu siapa ya? E, kemudian dipersilakan, silakan ini tanah saya saya bagi dua, silakan ambil kamu ambil separuhnya. Iya. Tapi Abdurrahman bilang nggak usah, nggak usah repot-repot. Tunjukkan saja di mana pasar. Ya, jelas masya Allah artinya ketika orang-orang dari Mekah ini yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi itu mereka datang itu disambut dengan senang. Ya, dan tidak ada kepentingan di balik itu, tidak ada kepentingan. Tidak ada apa namanya kepentingan karena memberikan pemberian yang begitu besar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." mereka lebih <clears throat> mengorbankan dirinya padahal mereka juga perlu maksudnya lebih mendahulukan saudaranya mendahulukan orang-orang muhajirin padahal mereka juga susah mereka juga miskin ya mereka juga perlu ya kata Allah azza wajal wa may yukashuha nafsihi faulaika humul muflihun siapa yang dihilangkan kekikiran di hatinya pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di surah Al-Hasyr ayat 10 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para tabi'in. Allah Akbar linci sekali ya. Tadi di surah Taubah ayat 100 disebutkan dua-duanya yaitu uh, Muhajirin dan Ansar. Kemudian di Al-Hasyr ayat 8 Allah sebutkan tentang Muhajirin. Di ayat 9 disebutkan tentang orang-orang Ansar. Di ayat 10 disebutkan tentang orang-orang setelahnya, yaitu para tabi'in. Iya. Allah Jalla wa ala berfirman, ah, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا dan ya. orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat. Ya. kulun mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana wahai Tuhan kami. Ighfir lana, ampunilah kami. Wali ikhwanina dan saudara-saudara kami. Yang mana itu? Alladzina sabakuna bil iman. Yang mereka lebih dahulu beriman daripada kami. Siapa yang mereka maksud? Para sahabat. Jadi mereka mendoakan, ya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami. Itu para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Dan janganlah jadikan dalam hati kami ada kebencian terhadap orang-orang yang beriman itu. Coba lihat bagaimana para tabi'in Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Hasyr bagaimana doa mereka Bagaimana pengakuan mereka bahwa mereka itu bersaudara dan berdoa agar dihilangkan kebencian kepada para sahabat. tiba-tiba sekarang benci para sahabat, ya kan? Tiba-tiba mengkafirkan sahabat, meragukan sahabat. Ini apa maksudnya? Iya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memuji para tabi'in. Adapun atba'u tabi'in ya pengikut uh, tabiin yang disebut dengan tabiut tabiin ya Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sebaik-baik masa yaitu masaku ini masa apa sebaik-baik masa keemasan Islam kemurnian Islam ya petunjuk Islam. Karena Islam sekarang sudah sudah nggak jelas. Maksudnya eh, apa namanya eh, umat Islamnya ya sudah bermacam-macam. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik masa yaitu masaku. Maksudnya masa para sahabat. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya yaitu masa para tabi'in thumma alladhina yalunahum kemudian orang-orang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in iya jadi luar biasa ya jelas ini tiga generasi disebutkan ya apa namanya secara tertulis ya tersurat dalam hadis sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in adapun para ulama itu disebutkan dalam ayat walladzina taba'uhum bisa dan yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka, mengikuti sahabat, ya mengikuti salafus salih pendahulu yang pertama yaitu para sahabat. Ya walladzina taba'uuhum bihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang disebut dengan as-salaf. Inilah yang disebut dengan as-salaf. Sering kita dengar mengikuti Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan pemahaman para ulama as-salaf. Maksudnya orang-orang yang berilmu as-salaf artinya pendahulu, artinya yang paling pertama dalam Islam. Siapa itu? Para sahabat. Iya. Kemudian setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka. Jadi sahabat itu adalah dibahas dalam istilah dalam mustalahul hadith Ya para ulama ahli mustalah eh, ahli mustalahul hadith memberikan definisi tentang sahabat yaitu siapa yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi dan wafat di atas perkara tersebut, wafat di atas Islam. Iya. Wafat di atas Islam. Banyak yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Atau mungkin ada yang beriman tapi murtad setelah itu. Iya. Ada yang kalau dibahasakan siapa yang melihat Nabi? Ada sahabat yang buta tidak melihat Nabi, jadi eh, sahabat itu siapa yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman dengannya dan wafat di atas Islam. Berarti kalau tabiin siapa yang berjumpa dengan sahabat beriman dengannya dan wafat di atasnya. Kalau tabiut tabiin berarti siapa yang berjumpa dengan tabiin beriman dengannya dan wafat di atas apa yang dibawa oleh tabiin. Itu eh, sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in. Iya, adapun para ulama itu masuk dalam ayat waladina waladina taba'uuhum bi ihsan. Sebenarnya disebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 100. Iya. <clears throat> waladina taba'uuhum bi ihsan dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah. Ini sabda Nabi. Makanya jangan heran sekarang banyaknya golongan-golongan, banyaknya kelompok-kelompok. Tapi tetap kita jelaskan bahwa Islam itu dengan mengikuti as-salaf. Iya. Jangan mengatakan perselisihan umatku itu rahmat. Iya. Ikhtilaf ummati rahmat. Bukan rahmat, itu musibah. Itu azab. Iya. Tapi Islam itu dengan mengikuti as-salaf. Karena mereka telah terjamin radhiyallahu anhum Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Sudah kita jelaskan tadi semuanya. Muhajirin, Ansar, Eh, sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Nah, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perpecahan umatnya, bukan Islam yang berpecah, umatnya. Kalau Islam tetap Islam yang dibawa oleh Nabi yang dipahami oleh para sahabat, bukan Islamnya yang masalah, tapi umatnya, umat Islam itu yang masalah. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sering kita dengarkan Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Waftaraqatin nasara ala ithnaini wa sab'ina firqah. Wa sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Kulluha fin nar illa wahidah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terpecah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Wih, banyak sekali ya. Sedangkan 10 golongan saya sudah banyak. Ini 71. Iya. Dan orang-orang Nasara, orang-orang Nasara terpecah menjadi 72. Iya, 50 golongannya sudah banyak sekali. Ini 72. Kata Nabi, dan umatku akan akan. Berarti ketika Nabi sampaikan ini belum. Tapi Nabi mengatakan dan umatku akan Ya. Berarti setelah masa Nabi SAW akan terjadi perpecahan. Terus berkembang, berkembang, berkembang. Kata Nabi dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. ya 73 kelompok. Jadi dia menempati urutan pertama dalam urusan perpecahan. Iya, umat Islam tidak mau dikalah. Dalam urusan perpecahan nomor satu. Rokom wahid Ya Yaitu dia pemecah rekor 73 Ya, Yahudi kalah 72 saja dia 71 Nasoro juga kalah Dia hanya 72 golongan Islam ah, Umat Islam ya Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan Kata Nabi Semuanya terancam dengan neraka Ya maksudnya semua ini sesat Semuanya tidak ada yang membawa kepada keselamatan Terancam dengan neraka ini jalan mereka itu Kecuali satu Nah ternyata Dari semua kelompok-kelompok ini Semuanya mengklaim Ah saya yang satu itu Iya Semuanya sekarang ini Hanya pandai mengaku Tapi tidak pandai membuktikan Paham? Saya Islam Mana KTP-nya? Lihat, tertuliskan Islam ya Islam kak ini tidak sholat jadi pintar mengaku Islam saya mana buktinya lihat KTP ku oh betul betul kita Islam jadi seolah-olah seolah-olah yang penting pengakuan artinya kalau dia diakui aman artinya makanya sekarang itu mengklaim salafi garis lurus ya salafi jadi artinya mengaku artinya semua mengklaim bahwa dia salafi murni atau salafi sejati atau salafi jadi mengklaim. Jadi seakan-akan salafi itu yang penting diakui. Nah, itulah dia. Padahal salaf itu artinya salaf artinya pendahulu. Artinya dia mengikuti bukan mengaku. Dia mengikuti bukan mengaku. Iya. Waladina taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kata Nabi, semuanya terancam dengan neraka. Ya, semuanya terancam dengan neraka. Ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini masih umat Muhammad, masih beragama Islam. Karena Nabi mengatakan dan umatku, berarti masih umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, masih umat Muhammad, artinya mereka masih Islam. Iya, tidak keluar dari Islam, tapi semuanya menganut e, pemahaman kesesatan. Ada kesesatan atau jalannya mereka menyimpang, menyelisih jalan yang lurus. Illa wahida kecuali satu. Wahia al-jamaah. Dan yang dimaksud dengan yang satu itu yaitu al-jamaah. Yang sering kita dengar dengan ahli sunnah wal jamaah. Iya, sehingga semuanya pada mengaku ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berbuat syirik bilang kami ahli sunnah wal jamaah. Ya, orang-orang yang apa namanya radikal kami ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada juga yang mereka gak bilang salafi. Padahal sama saja mau ahli sunnah wal jamaah dengan salafi itu sama saja. Iya. Karena ahli sunnah artinya pengikut sunnah. Wal jamaah artinya bersatu, bukan berpecah. Ya kan begitu ya? Dia bersatu di atas Al-Quran dan hadith, pemahaman para sahabat. Itu maksudnya. Bersatu di atas ketaatan kepada pemerintah. Itu maksudnya. Ahli sunnah wal jamaah. Tapi mereka mengklaim. ya Mengaku mengikuti sunnah. Ahli sunnah. Pengikut sunnah. Wal jamaah. Dan bersatu. Buktinya tidak. Mereka menyelisihi sunnah dan mereka bercerai-berai, berpecah-pecah. Iya. Jadi sekarang perlu kita ingatkan bahwa ahli sunnah itu bukan dengan pengakuan, tapi ahli sunnah yaitu dengan pembuktian. Sama dengan Islam. Islam ini menjadi seorang muslim itu bukan pengakuan, saya muslim tapi menjadi seorang muslim yang sebenarnya yaitu dengan pembuktian. Untuk bisa membuktikan bahwa kita seorang salafi yaitu dengan mempelajari apa yang dibawa oleh uh, Nabi kita Muhammad SAW apa yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita ikuti mereka berarti kita seorang as-salaf. Iya. Di sebagian hadis atau di sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan eh, tafsirkan makna al jamaah dalam hadis wahiyya ma'an alaihi liyauma washabi yaitu orang-orang yang berada di atas apa yang saya jalani dan para sahabatku. Jadi apa yang dijalani oleh Nabi dan apa yang dijalani oleh para sahabat, nah itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Itu yang dimaksud dengan al-jamaah, yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, jadi jangan tafsir sendiri itu hadis. Ya, jangan tafsir sendiri. Jangan menjadi orang-orang yang sota, ya. Tapi e, kita kembalikan penafsirannya atau pemaknaan hadisnya sesuai dengan apa yang Nabi jelaskan. Ternyata di riwayat lain Nabi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-jamaah yaitu mengikuti jalan Nabi dan para sahabat. Itu maksudnya. Iya, jadi sebenarnya agama ini jelas. Iya, yang bikin tidak jelas itu adalah ya kitanya sebagai umat Islam. Islam jelas. Quran, hadis, sahabat sudah aman. Iya. Alhamdulillah tafsir ya sahabat, penjelasan tentang para sahabat dari hadis jelas. Buku-buku tafsir ada ya tercatat semuanya buku-buku hadis ya syarah-syarah hadis jelas ya, yang bikin tidak jelas adalah kita tidak uh, mencari tahu atau tidak semangat mempelajari apa yang diajarkan oleh as-salaf di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam uh, di akhir hidupnya beliau pernah memberikan nasihat nasihat yang sangat menyentuh Ya, sehingga membuat para sahabat menangis. Nasihat yang sangat menyentuh membuat para sahabat itu menangis. E, mereka berkata, para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'i." fausina kayaknya ini nasihat terakhir. Jadi para sahabat punya firasat ya. Jadi sepertinya ini nasihat yang terakhir. Jadi sangat menyentuh sekali nasihatnya. Sampai para sahabat itu berlinang air mata. Maka para sahabat minta karena ini kayaknya nasihat yang terakhir, maka kata para sahabat fa'ausina. Kalau begitu ya Rasulullah, berilah pesan ya, berilah pesan atau wasiat kepada kami. Ya jangan-jangan ini merupakan e, nasihat yang terakhir. Setelah itu beliau meninggal. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Usikum bi azza wajalla saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Satu. Ingat takwa itu ya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan sesuai dengan ajaran. Itu takwa. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar meninggalkan, tapi harus sesuai. Iya, sesuai dengan uh, konsekuensi ibadah, yaitu harus ikhlas dan harus sesuai apa? tuntunan. Itu namanya takwa. ya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Usikum bitaqwallah." Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa. Masya Allah takwa itu ingat ya. Ada namanya al jaza min jinsil amal. Ada namanya balasan sesuai apa? Perbuatan. Takwa artinya kan apa? Kita mendekat kepada Allah, iya kan? Kalau kita mendekat, Allah lebih mendekat. Ya. Kalau kita mengingatkan takwa mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah lebih lebih ingat kita. Takwa artinya mempertahankan membela agama Allah. Berarti kalau kita membela agama Allah, pasti Allah lebih bela kita. Iya. Artinya al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maksudnya kalau kita nggak bertakwa, iya. Kalau kita nggak bertakwa, maka sebaliknya kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala akan hinakan kita, binasakan kita dan seterusnya. Jadi takwa itu merupakan sumber segala kebaikan. Artinya takwa ini bekal bagi siapapun, bagi ulama, bagi ustadz, bagi apa namanya madu, bagi semua kalangan. Takwa itu merupakan bekal setiap orang. Iya. Yang kedua wasam'i wa ta'ah. Iya. Wasam'i wa ta'ah. Yang kedua yaitu mendengar dan taat. Allah Akbar. Ini termasuk pesan, termasuk wasiat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendengar dan taat kepada siapa? Kepada pemerintah. Iya. Sekarang pemerintah didefinisikan lagi pemerintah, oh definis maksudnya mendengar dan taat itu pemerintah yang seperti ini, pemerintah yang seperti ini, yang seperti dahulu. Kan begitu kan? Ini tak lagi nih. Nabi SAW jelaskan dalam banyak hadis. Ya, dalam banyak hadis sampai pemerintah yang zalim, pemerintah yang zalim tetap kalian taat. Kenapa lagi ditafsirkan? Maksudnya disuruh kita mendengar situ pemerintah yang seperti dahulu, seperti Abu Bakar, seperti Umar. Itu gimana? Cah? Dari mana tafsirnya itu? Padahal Nabi SAW mengatakan isma wa ati wa inturi dhahruk wa ukhidha maluk mendengar dan taatlah kalian Sekalipun pemerintah itu mengambil hartamu, memukul punggungmu, mendengar dan taat. Iya. Bahkan disebut dalam hadis akan datang suatu masa nanti pemerintah yang kulubuhum kulubus syayatin fi al ins fi jis, fi jismani fi jismani al ins akan datang suatu masa pemimpin-pemimpin pemerintah-pemerintah hatinya hati setan yang berada di badan manusia tapi tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mendengar dan taat dan bersabar atas kedolimannya. Sekarang <clears throat> orang-orang yang tidak sependapat dengan masalah ini, dia akan mencari-cari penguat. Oh, diangkatlah kisahnya, oh kan sekarang ini ayat haditnya jelas. Kenapa mendahulukan yang tidak jelas daripada yang jelas? Nah, kalau ada yang jelas, ada yang kurang jelas, kita pilih yang mana? Kan yang jelas, hadisnya jelas. Disebut pemerintah yang zalim, disuruh sabar, disuruh mendengar dan taat. Lalu disebut, oh ada kisah ulama, mereka pernah ini sudah jelas hadisnya, cari-cari masalah. Iya, artinya kan kalau ada yang jelas, ada yang kurang jelas, itu kembalikan kepada yang jelas. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang ayat-ayat Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ya kita disuruh mengembalikan yang mutasyabih ke yang muhkam. Mengembalikan ayat yang kurang jelas kepada ayat yang jelas. Bahkan Allah menyinggung orang yang mencari ayat yang mutasyabih, dalil yang samar itu orang yang berpenyakit hatinya. Faman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, penyakit syubhat atau penyakit syahwat, Ya, maka dia akan fayattabi'una ma tasyabaha min. Maka dia akan mencari keterangan yang samar supaya ada jalan. Karena kalau sudah jelas A, mau diapakan? Sudah jelas. Nah, kalau kayaknya kayaknya B tapi seperti C. Nah, ini yang kita mau. Karena supaya bisa dipelintirkan, supaya bisa dipelintirkan, artinya ada udang di balik batu. Karena kalau jelas sudah selesai urusan. Ya. Fa'amal ladina fi qulubihim zaiq, adapun yang di hatinya berpenyakit, yattabi'una ma tashabah dan penyakit hati itu cuma dua. Penyakit syubhat atau penyakit apa? Syahwat. Iya, dia cari-cari yang kurang jelas karena dia berpenyakit, khususnya syubhat. Iya. Fayattabi'una ma tashabah amin. Maka mereka mencari yang mutasyabih, yang samar. Ibtiqa al-fitnah wa ibtigha ta'wilih. Mencari fitnah, yang mencari penyimpangan, kesesatan dan mencari takwilnya, iya, penyelewengannya, iya. Wasami wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Maksudnya sekalipun sekalipun dia sebenarnya tidak pantas kalau kita lihat budak kan masa budak mau memerintah orang yang merdeka. Ya, Habasya lagi. Habasya itu orang kulit hitam, rambutnya keriting, pokoknya nggak cocok jadi pemimpin. Ya, tampang-tampang bukan pemimpin. Iya, dia zalim, modelnya kayak gitu, tetap kalau dia sudah menjadi pemimpin mendengar dan taat. Iya, tentunya selama dia bukan maksiat. Iya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Iya, Eh, tidak la ta'ata li yang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, pada Allah. Tapi bukan artinya ah, kan maksiat kan? Kalau begitu boleh kita melawan. Dan maksudnya kalau memang itu maksiat, kita bersabar. Kita bersabar dan jangan ikut pada itu. Kita bersabar bukan kita melawan. Kita bersabar. Bahkan ya warid dari ulama kita, dari ulama semisal Imam Ahmad dan selainnya mengatakan seandainya saya punya doa yang pasti dikabulkan, maka saya akan peruntukan doa ini untuk kebaikan penguasa. Iya. Di zaman pemerintahan Ali, ada seorang khawarij yang datang ya, dan Ali bin Abi Thalib terbunuh di tangan khawarij. Ya, ini yang tidak mau dengar dan taat pada pemerintah. Bayangkan dia ya, se -se sekelas Ali itu mereka fonis sebagai orang yang zalim. Ini khawarij, pemerintah yang bagaimana yang mereka mau? Ali saja mereka bunuh. Iya. Maka ada yang datang kepada kepada Ali Iya, mengeluh wahai wahai wahai uh, Amirul Mukminin, kenapa di masamu ini banyak sekali masalah? Di masa pemerintahmu banyak sekali masalah. Tidak seperti masa pemerintahan Umar. Iya kata Ali, ya karena eh, di masa pemerintahan Umar itu rakyatnya seperti saya. Ya, sementara sekarang saya menjabat ya menjadi penguasa itu rakyatnya seperti kamu. Jadi sedikit-sedikit penguasa, sedikit-sedikit penguasa. Emang rakyat tidak ada pengaruhnya. Ingat ya, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Allah itu Maha tahu. Allah itu Maha tahu siapa yang pas untuk rakyat seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan yang tepat. Kalau mayoritas mereka ya berdusta, mereka menipu, mereka zalim, ya pemimpinnya seperti itu. Iya, di masa uh, pemerintahan Abdul Malik bin Marwan ya salah salah uh, satu dari khalifah Bani Umayyah ya tersebar berita bahwa uh, khalifah sedang di, di dikritik, ya dikritisi oleh rakyatnya, maka dia kumpulkan rakyatnya. Ya. Kemudian dia bilang apa yang kalian inginkan? Apa kalian inginkan saya memimpin seperti Abu Bakar dan Umar? Ya, kata Abdul Malik bin Marwan. Ya, kata rakyatnya, kalau na'am nuridu dzalik." Iya, kami kami ingin seperti itu. Kami ingin engkau memimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Abdul Malik bin Marwan? Ibn Marwan Kuno, uh, jadilah kalian uh, rijalan kalladzina uh, fi khilafati Abi Bakar wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti di masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar sehingga saya menjadi pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar. Berarti rakyat itu, maksudnya pemimpin itu merupakan cerminan bagi rakyat. Artinya kalau rakyatnya kebanyakannya berdusta, zalim, tidak amanah, eh, seperti itu pula pemimpinnya. Allah itu maha tahu dan Allah maha adil. Masa rakyatnya seperti ini sekarang kerjanya syirik, kerjanya bid'ah, baru mau pemimpinnya seperti Nabi? Mimpi. Allah itu maha tahu. Allah memberikan sesuai dengan yang sesuai dengan warna dari rakyat itu. Iya. Yeah. Makanya sekarang kalau mau pemimpin yang zalim, mau pemimpin yang adil, yang jujur, itu bukan dengan cara ganti-ganti pemimpin. Karena sudah berapa kali ganti ini belum ada yang cocok. Malah tambah parah. Iya kan? Sudah berapa kali ganti Tidak pernah pas. Semuanya di demo. Mau yang bagaimana? Dan sampai kapan? Jangan nah, jadikan kita ke, kelinci percobaan. Ini ganti, gagal lagi. Ganti, gagal lagi. Yang mana? Ya, sudah berapa kali korban? Berapa nyawa yang melayang? Dan belum ada yang cocok. Dan sampai kapan? Jadi memperbaiki itu ternyata memperbaiki itu memperbaiki segala-galanya. Ini namanya sekali mendayung bukan hanya dua tiga pulau yang terlampaui terlewati. Pokoknya nggak tahu berapa pulau. Yaitu cara yang disebut dalam agama kita yaitu mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Maksudnya mulai dari bawah kemana? atas. Jangan dari atas ke bawah. Ganti pemimpin supaya terapkan syariat Islam. Mustahil. Mimpi itu, mimpi. Mana ada dalam ajaran Islam seperti itu? Yang diajarkan kepada kita yaitu dari bawah. Ya ayyuhalladzina amanuku. Apa disuruh di situ? Iya. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian. Wa ahlikum, keluarga. Ya ayyuhalladzina amanuku. Ulata umurikum. Ku umara'akum. Dan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri. Bagaimana cara jaga diri? Ya, jaga diri itu belajar, ya kan? Amalkan, ajarkan, sabar. Selesai. Gampang tidak? Iya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum." Iya, wahai orang-orang beriman, wajib bagi kalian untuk menjaga diri-diri kalian. Gak ada sama sekali kita ketemukan ayat ataupun hadis. Wahai orang-orang beriman, coba cek, ya, perhatikan pemerintah kalian, lihat pemerintah kalian. Tidak ada ayat sebutkan beberapa ayat menyebutkan tentang jaga diri. Terus keluarga, terus dan artinya dari pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara seperti itu. Iya. Artinya begini ya, Jangan kita suka mengambil jalan pintas. Ya, jangan suka menjalin jalan pintas karena Islam itu sudah jalan pintas. Maka jangan lagi sok pintas. Dia sudah pintas, sudah pintas. Kenapa lagi mau di mau dipintas bagaimana lagi? Dia sudah pintas. Artinya kalau pintas itu kan dia pendek dan sampai. Dia pendek, singkat dan berhasil dia mudah dan berhasil. Nah, maka jangan lagi jalan pintas karena ada kaidah bahwa man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan sesuatu itu. Iya. Misalnya pisang dipaksa dipaksa kuning. Akhirnya memang kuning juga, tapi tidak ada masak, tidak ada manis seperti dia masak pada waktunya ya kan? Kuningnya woi, persis. Tapi rasanya beda. Ya kan? Karena kenapa? Karena dia diambil sebelum waktunya. Ya, disegerakan sebelum waktunya. Sama. Sekarang kita menginginkan pemimpin yang eh, pemimpin yang adil, tapi pakai cara pintas. Ya, kita mau menginginkan pemimpin yang adil sebelum waktunya bukan dengan cara yang dijelaskan dalam agama kita. Akhirnya apa yang kita dapat? Yang kita dapat pemimpin sebaliknya, maksudnya berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Makanya disebutkan eh, eh, al-mu'aqabatu bi bi naqidi qasdihi yaitu akan di akan dibalas yang berlawanan atau berseberangan dengan maunya. Maunya kan dia ingin pemimpin yang adil. Tapi karena dia pakai cara yang salah dalam mencari pemimpin, justru Allah kasih sebaliknya, artinya yang berlawanan dengan maunya. Maunya dia ingin adil, pemimpin yang adil, itu yang dikasih pemimpin yang zalim. Dan itu kenyataan. Dan itu kenyataan. Iya, makanya suka ganti-ganti, ganti-ganti, pokoknya setiap kali ganti ya, ternyata malah tambah tambah masalah. Itu kenyataan. Oleh karenanya hendaknya kita Eh, semua kenyataan ini dan kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadith-hadith Rasulullah, maka kewajiban kita terhadap pemimpin sekalipun dia zalim adalah mendengar dan taat kepada mereka, kita mendoakan mereka dengan kebaikan. Iya, kita doakan mereka dengan kebaikan. Iya. Tapi karena waktu sudah berakhir. Jadi kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah e, mengikuti ulama as-salaf yaitu mengikuti para sahabat, tabiin, tabiut tabiin dan yang mengikuti mereka dengan baik. Iya, mengikuti mereka dengan baik dan tentunya eh, di masa ini penjelasan yang seperti ini itu kita sangat perlukan karena banyaknya orang-orang yang bernis, menisbatkan kepada Islam, menisbatkan kepada Islam ya seperti misalnya musik islami ya kan seperti maulid ya kan seperti eh, banyak dinisbatkan kepada Islam. Ya, dinisbatkan kepada Islam. Padahal Islam itu bukan dengan ya menurut atau perasaan atau guru saya, tapi Islam itu bukan dengan fanatik. Ya, tapi Islam itu dengan mengikuti uh, Al-Qur'an dan hadis berdasarkan pemahaman para ulama as-salaf. Itu dia kesimpulannya. Mengikuti Al-Qur'an dan hadis berdasarkan pemahaman para ulama as-salaf. Mau sedikit pengikutnya, mau banyak bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah mengikuti Al-Quran dan Hadis berdasarkan para ulama as-salaf. Maka misalnya merayakan uh, Maulid, apakah termasuk mengikuti ulama as-salaf? Hmm. Itu karena istri-istri Nabi ada nggak yang merayakan? Nabi sendiri pernah merayakan? Atau para sahabat satu orang pun? atau tabiin, tabiut tabiin atau para imam dari yang paling tua Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau dari pengikutnya. Dan tidak ada. Dengan alasan kan kita sudah jauh sekarang dengan jarak Nabi. Perlu bikin acara supaya ingat Nabi. Masa acaranya sekali setahun? Lamanya itu. Ya kan? Bukankah kalau ketika dia puasa hari Senin, puasa hari Senin dia ingat Nabi kan? Karena hari Senin hari hari apa? hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagian kalau ingat Nabi, itu kan kalau kita ingat Nabi berarti kita pelajari yang diajarkan Nabi, kemudian kita amalkan. Ini rata-rata Maulid ini justru paling benci dengan hadis. Paling benci dengan hadis mereka itu. Disampaikan hadis, ah, katanya cinta Nabi. Tujuannya cinta Nabi. Kalau betul cinta Nabi, ah, ayo ini ini hadis Nabi ini. Tapi kenapa paling benci dengan hadis? Nah, justru semakin maulid, semakin benci dengan hadis ya kan harusnya kalau betul-betul mau ingat hadis mau ingat nabi ya harusnya semakin sering ingat nabi berarti senang dengan hadis nabi ya senang dengan tuntunan nabi ya, ini eh, dibilang wahabi ya baik berarti apa maksudnya katanya cinta nabi baik mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik faddalu hafizakumullah